apa. Makanya ada program seperti ini untuk menguatkan akidah kita, termasuk menguatkan mazhab dan manhaj kita, yaitu alusunah wal jamaah yang oleh Rasulullah ditegaskan bahwa satu-satunya yang akan masuk surga di antara 73 firqah dari firqah-firqah Islam yang semuanya adalah sesat dan menyesatkan. Ini akan kita bahas hari ini. Salah satu yang menjadi dalil adanya wirid tetap sholat adalah yang kami sebutkan tadi. Barang siapa yang membaca Subhanallah eh, 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali disambung dengan La ilaha illallah 100 kali kata Rasulullah maka akan diampuni dosanya hufirat khotoyahu akan diampuni seluruh dosanya wa ingkanat fitlah zabadil bahri walaupun sebanyak buih di lautan ini adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. kemudian ada hadis lagi yang menguatkan adalah hadis dari Imam Bukhari Muslim Baihaki ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada hadis yang sangat panjang yang akan kami singkat saja pengertiannya bahwasanya innallaha malaikatan yatufuna fit turub Allah itu memiliki malaikat yang suka berjalan-jalan itu ya ya kami itu nah anda zikri tujuannya adalah sambil mencari orang-orang yang berzikir ya. Faiza wajah duka umayyad kurunallah Apabila mereka menemukan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, tanadau halumu ila hajatikum, maka mereka saling menyeru, saling memanggil. Sini sini teman-teman, di sini ternyata ada orang yang berzikir, ayo kita kumpul bersama, begitu. Ya, malaikat malaikatnya Allah bertebaran di mana-mana dipanggil sama teman-temannya kada karena ada orang berzikir. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila samai Lalu mereka mengelilingi orang-orang yang berzikir tersebut dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit. Ya. Ini kita singkat saja. Apabila orang-orang zikir itu telah berpisah dari majelisnya, maka malaikat itu pun berpaling langsung naik ke langit dan mereka semuanya menghadap kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, dari mana malaik para malaikat? Oh, kami dari mencari orang yang berzikir ya Allah. Itu. Ya. Untuk apa mereka berzikir? Untuk mengingat Engkau wahai Allah. Ini jangan diartikan bahwa Allah tidak tahu ya. Allah pastinya lebih tahu. Nah, cuma ini adalah pelajaran buat kita bahwa orang yang berzikir itu disukai oleh Allah dan para malaikatnya. Gitu. Kemudian Allah mengatakan, mereka minta ke aku, iya ya Allah. Memangnya mereka tahu pernah melihat aku katanya Allah. Terus para malaikat mengatakan, iya tidak ya Allah, ia ya, tidak pernah melihat. Tapi mengapa mereka kok berzikir kepadaku? Bagaimana seandainya mereka pernah melihatku? Para malaikat mengatakan, kalau pernah melihat Allah ya tentu saja zikirnya semakin mantap, semakin bersemangat, semakin bergairah. Terus Allah bertanya kembali, wahai malaikat, apa yang diminta dalam zikirnya? Kemudian malaikat mengatakan, meminta surga ya Allah. Hmm. Terus apalagi? Apakah dia e, mereka pernah melihat surga? Terus malaikat mengatakan, belum pernah ya Allah melihat surga. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Katanya Ah, Allah terus malaikat mengatakan eh, ya tentu saja dikirnya tambah semangat mau pernah melihat surga kemudian Allah mengatakan lalu mereka ingin apa lagi mereka ingin dihindari dari neraka ya Allah terus para malaikat mengatakan eh, Allah mengatakan apakah mereka pernah melihat neraka malaikat mengatakan belum pernah ya Allah bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka katanya Allah Tentu saja zikirnya akan semakin khusyuk ya Allah, akan semakin oh, takwa takut kalau melihat neraka. Kemudian Allah mengatakan hmm, di antara semuanya itu semuanya berzikir. Iya ya Allah, semuanya berzikir tapi ada satu orang yang tujuannya itu tidak berzikir ternyata. Ternyata ada tujuan lain, misalkan untuk menghindari penagih hutang ya atau apa singitan cuma dikir supaya tidak bisa tidak ditagih itu ya hmm. kemudian bagaimana katanya malaikat ini gimana ya Allah apakah dicatat pahalanya padahal satu orang ini niatnya bukan untuk berzikir cuma gabung di majelis zikir itu hmm. ya penjawab hum kaumul la yasqa suhum Allah mengatakan mereka yang berzikir kepada Allah satu kelompok itu tidak akan dibuat kecewa oleh Allah. Artinya walaupun yang satu itu tujuannya tidak untuk berzikir tapi karena berkumpul dengan majelis zikir oleh Allah dicatat sama pahalanya dengan orang-orang berzikir. Ya, ini adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Ya'la Ibnu Hibban al Baihaqi dari Abi Sa'id al Khudri. Rasulullah pernah bersabda, "Yaqulullahu yaumal kiamat. Allah berfirman kelak di hari kiamat, "Saya lamu ahlul jam'il yaum." Hari ini orang-orang yang suka berkumpul akan mengetahui man ahlul kiramil yaum, Siapakah dari mereka yang paling berhak mendapatkan kemuliaan? Fakilah dikatakan waman ahlul karomi. Ya Rasulullah, siapakah yang berhak mendapatkan kemula, kemuliaan itu wahai Rasulullah? Fakola. Maka Rasulullah menjawab ahlu majelis dikir yaitu orang-orang yang menjadi anggota majelis dikir Ini adalah orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah. Hadis yang ketiga, riwayat Ahmad, Muslim, Turmudi Ibnu Majah, Ibnu Abi Saibah, Al Baihaqi, Abu Hurairah dan Sa'id bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqudu qaumu Allah." Tidaklah sekelompok orang yang duduk untuk berzikir kepada Allah illa hamfat humul malaikati kecuali mara, para malaikatu kecuali para malaikat akan mengelilinginya wa humur rahmatu rahmat kasih sayang Allah akan meliputinya wa nazalat alaihi mustakinatu ketenangan akan diturunkan ketenangan hati kepadanya wa wa dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ini adalah keutamaan orang berpikir selain akan para malaikat yang ikut berpikir rahmat kasih sayang Allah akan datang diberikan ketenangan hati juga Allah membanggakan orang-orang yang berpikir itu di hadapan makhluk-makhluknya kasarannya inilah hambaku sedang menyebut namaku bangga Allah ya kemudian hadis yang keempat riwayat Ahmad dan Turmudi Idza marartum bi riyadil jannah Rasulullah bersabda apabila kalian melewati kebun-kebun surga ya fartau maka ikutlah bersenang-senang di dalamnya kalau melihat kebun surga maka ikutlah bersenang-senang di dalamnya. Kalau para sahabat berkata, Ya Rasulullah, wa maria jannah. Wahai Rasulullah, mana itu yang disebut kebun surga? Ya, apa ada kebun surga di dunia maksudnya begitu? Kala Rasulullah menjawab, Hilaku zikir, kelompok-kelompok zikir, itulah kebun-kebunnya surga. Jadi kita dianjurkan untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang zikir. Dalil yang kelima, hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Udkurullaha dzikra." Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah hatta yaqulal munafiquna sehingga orang-orang munafik akan berkata innakum turaun sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang riak ini dari hadis ini bisa kita rangkum ya. Perintah dari Rasulullah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah sehingga orang-orang munafik akan berkata sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang riak. Artinya apa dari hadis ini ada dua penafsiran. Yang pertama biarkan saja orang menyalahkan kita yang sedang berzikir ya. Ya, walaupun mereka mengatakan kita riak itu ya, yang kedua, bahwa orang yang suka menyalahkan orang berpikir ini munafik. Orang-orang yang munafik. Ya. Apa pikir setelah sholat itu tidak ada tuntunannya? Nah itu berarti ini hadisnya. Ya. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Hatta yakulal munafikun Sehingga orang-orang munafik akan berkata Innakum takura'un Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang riak Itu perkataan orang-orang munafik Ya. Jadi perlu kita makmurkan pikir terutama di dalam masjid. Ya. Dan perlu diketahui bahwa pikir itu termasuk salah satu siar Islam untuk meningkatkan keimanan bagi orang Islam dan menarik perhatian orang-orang yang belum Islam. Loh kok tidak oleh? Iya. E, kan aneh. Ya aneh sekali satu Radio Dakwah Mustafa Nah, kalau dikatakan di beberapa kitab itu Pak ya, Laisa zikir mak habis sholat Laisa zikir kal laisa wirid kal kirit katanya Siapa yang habis sholat tidak berwirid kal kirit Maaf koyok petek Ya langsung pelencing seperti itu Ya hmm. Itu adalah keutamaan orang-orang yang berzikir apalagi berzikir setelah sholat sangat dianjurkan tidak ada larangan sama sekali yang ngomong ada larangan dan lain-lain nanti secara seimbang kita bahas ya hmm. secara seimbang kita bahas karena orang alusunah sunnah wal itu tidak mengeluarkan dalil yang menguntungkan bagi dirinya saja ya itu tapi bagi mereka yang bukan ahli sunnah wal jamaah atau ahli sunnah wal jamaah palsu Itu mengeluarkan dalil yang menguntungkan bagi dirinya saja Padahal dalil yang lebih sahih itu sangat banyak ya, Itu sangat banyak Nah sekarang kita akan bahas Apa dalil mereka yang menentang zikir Secara dibaca keras ketika habis sholat iya, Kadang-kadang mereka berzikir, tapi mereka tidak mau dibaca keras, ya. Nah, berzikir diam gini, berzikir. Hmm. Ya itu lumayan lah daripada yang sudah tidak mau berzikir mengatakan apa itu bid'ah haram, kemudian ngobrol di teras masjid. Hmm, katanya tidak pernah dilakukan Rasulullah. Lo ngobrol di teras masjid dengan obrolan-obrolan dunia yo nemen tambah tidak dilakukan Rasulullah. Ya, Eh, sambil guyung-guyung di HP ngomong-ngomong di HP di guri tambah ganggu ngomong pikir nah itu tambah ada dilakukan Rasulullah ya masa dilakukan Rasulullah seperti itu sekarang kita bedah kita koreksi apa dalil-dalil mereka yang melarang orang berzikir terutama berzikir setelah sholat firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205 ini dalil mereka ya Wankur Rabbaka fi nafsika tadarruan dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hati sambil merendahkan diri. Wahifata wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal dan merasa tak merasa takut serta tidak dengan suara keras di pagi hari maupun sore hari. Ya, saya ulangi lagi dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hati sambil merendahkan diri dan merasa takut serta tidak dengan suara keras di pagi hari maupun sore hari ini dalil mereka bahwa tidak boleh berzikir secara keras ya karena mereka tidak buka tafsir pak <laughs> ya, sekarang kita buka tafsir apa pengertian ayat ini dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hati sambil merendahkan diri Artinya dalam hati wes, ya. Dan merasa takut serta tidak dengan suara keras. Tidak boleh kasarannya berok-berok. Jadi bagaimana maksudnya? Antara tengah-tengahnya. Ya tidak diam, ya tidak berok-berok. Begitu maksudnya. Ya, kan tidak mungkin kita habis sholat kemudian kita seperti orang mau perang. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masuk ngono. Kan tidak, ya. Nah, jadi yang benar menurut ayat ini justru menunjukkan kebolehannya berpikir setelah sholat dikeraskan, yaitu tidak terlalu berok-berok, juga tidak diam. Itu maksudnya ayat ini. Baca tafsir, biar tidak menafsiri sendiri. Ya. Apalagi dikuatkan dengan hadis Bukhari Muslim dari Amr bin Dinar Ya, aku dikabarkan dari Abu Ma'bad, seorang budak Ibnu Abbas yang paling jujur dari tuannya. Hmm. Ibnu Abbas berkata, ya, ya. Inna Rab sauti bi hina yang pun nasu minal maktubati. Sesungguhnya berzikir secara keras ketika orang-orang selesai melaksanakan sholat fardu, karena ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari ya yang mengatakan ya Sahih Bukhari itu tingkatan muhadis yang paling atas sahihnya. Setelah itu Muslim baru berikutnya. Ya, sahih sangat sahih ini. Hmm. Kemudian hadis ya di dalam Sahih Bukhari Ibn Abbas juga meriwayatkan kunna la na'rifu insyirafu insyirafan nasi minas solati fi ahdi Rasulillah kami tidak mengetahui selesainya sholat orang-orang di masa Rasulullah illa bi jahar kecuali dengan zikir secara keras ya kami tidak mengetahui selesainya sholat orang-orang di masa Rasulullah kecuali diakhiri dengan zikir secara keras ini ada di Sahih Bukhari. Ya, ada kitabnya di Sahih Bukhari. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk melarang-larang orang berzikir setelah sholat. Ya, adapun kalau ada yang mengatakan mengganggu tetangga, orang yang berzikir setelah sholat itu mengganggu tetangga. Siapa tahu tetangganya masih sholat, misalkan. Ya, hmm. yang dengar zikir merasa kepanasan itu cuma satu pak setan ya dengan kata lain dia mengatakan bahwa tetangganya yang terganggu itu setan semuanya kalau seperti itu ya wes berarti ngilang motong gue justru bukan malah melindungi tetangganya ya malah ngilang tetangga setan karena merasa terganggu ya ya seharusnya yang dekat masjid ya ke masjid ya dekat musola ya ke musola sehingga bisa berjak itu ya banyak sekali dalil-dalil menunjukkan keistimewaan tentang zikir. Hmm. Ditambah lagi hmm, firman dari Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 103 Bismillahirrahmanirrahim Faiza qadaitumus sholata maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu Fadkurullaha kiaman maka berzikirlah kepada Allah ketika berdiri wa qu'udan atau ketika duduk wa ala junubikum dan ketika berbaring. Jadi zikir kepada Allah itu bisa dengan berdiri, duduk atau berbaring. Ini firman Allah surah An-Nisa ayat 103. Ini sekaligus menampik pendapat teman-teman kita yang belum dapat hidayah itu bahwasanya membaca solawat dengan berdiri tidak ada dalilnya. Lah ini dalilnya surat An-Nisa ayat 103 ini. Zikir dengan berdiri boleh kok sama Allah. Duduk boleh kok sama Allah. Dalam kondisi berbaring pun boleh kok sama Allah. Ya. Kenapa orang baca solawat jibaan kok tidak boleh dengan berdiri? Lawang upacara berdiri boleh kok. Ada yang melarang. Ya, Hmm. Tuh. Hmm. Kemudian kita bedah juga dalil mereka yang melarang berpikir setelah sholat yaitu di surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala bersabda ini dalil mereka yang melarang orang berpikir setelah sholat itu ya Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha di sholah Apabila sholat telah ditunaikan Fantasiru fil ardi wabdahu min fadlillahi wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun Maka bertebarkanlah kamu di muka bumi Dan carilah karunia Allah Dan ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung Ini kau pahami saya ulangi lagi, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ini mereka tafsiri kalau mari sholat ya bertebaran kan di bumi, nggak usah berpikir. Nah, sekali lagi mereka tidak menggunakan tafsir di dalam memahami ayat ya. Hmm. Mengapa Allah mengatakan selesai sholat bertebaran bertebaranlah di atas bumi atau lakukan hal-hal yang lainnya di atas bumi? Ibnu Kasir di dalam tafsir Ibnu Kasir dan tafsir-tafsir yang lain. Ya, termasuk tafsir al tabari Ya. Tafsir Ibnu Abi Hatim, tafsir As-Sam'ani, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Jauzi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Asaukani dan lain-lain mengatakan, ya. Faiza farokta fangsob. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, wa ila rabbika farghab, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Ini bersambung pada surah As Al-Abasah ayat 7 sampai 8. Ya. Ini apabila kamu telah selesai suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maksudnya setelah sholat, kerjakanlah yang lain. Yang lain itu apa maksudnya? Baca tafsirnya. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dimaksud yang lain adalah berdoa dan berzikir. Bukan langsung pelencing apalagi ngobrol. Ya. Memahami Al-Quran tidak bisa dengan hanya satu ayat tanpa memahami ayat-ayat yang lainnya. Harus utuh pemahamannya. Seperti orang bermain anak kecil itu misalkan bermain eh, apa namanya itu puzzle, puzzle itu bongkar pasang itu ya. Kalau tidak utuh ya jadinya belum tengan begitu ya. Kalau utuh jadinya bagus ya. Jadi itu memahami Al-Quran satu ayat Jangan ditafsir sendiri, baca ayat yang lainnya atau baca hadis-hadis yang terkait dengannya sehingga pemahaman bisa utuh. Ya, sebagai umat Islam seharusnya kita minimal 4 jam untuk mencari ilmu agama. Baca kitab, taklim, minimal baca kitab 4 jam lah sehari ya, sehingga ilmunya mantap, ya. Nah, kalau ilmu tidak mantap, ya akhirnya seperti itu jadinya. Menyalah-nyalahkan yang jalurnya banyak sekali. Ya. Hmm. Kemudian hadis dari Sohihain. Sohihain itu dua hadis yang paling sohih yaitu Bukhari Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yakulullahu Taala, Allah Taala berfirman, Ana inda dzonni abdi, aku berada pada prasangka hambaku, wa ana ma'ahu iza zakaroni dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Fa'in zakaroni fi nafsihi dan jika dia berzikir dengan cara sendiri, zakar fi nafsi, maka aku sendiri akan mengingatnya. Wa in zakaroni fi malai dan jika dia berzikir kepadaku secara bersamaan berjamaah zakar fi malai khairin minhum maka aku pun akan mengingatnya lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi zikir sendiri baik pak. Ya, oleh Allah akan diingat juga zikir kita itu. Tapi zikir berjamaah akan dinilai lebih baik lagi oleh Allah. Ini hadis dari Bukhari Muslim. Kalau hadis Bukhari hadis nomor 7405, kalau hadis Muslim hadis nomor 2657. Hmm. Semuanya ada dalilnya Pak ya, ternyata ya. Hmm. Nah. Kemudian dari Muawiyah radhiyallahu an ini ada pada Sahih Muslim hadis nomor 2701. Amma ini lam at tuh mata lakum Adapun sesungguhnya aku tidak bersumpah dalam rangka menuduh kalian Walakin atani Jibril nah, ya Melainkan mereka Jibril datang kepadaku Fa'ahbaroni anna Allah azza wa jalla Dan mengabarkan bahwa Allah azza wa jalla Yubahi bikumul malaikatan bangga di hadapan para malaikat terhadap orang-orang yang berzikir. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Ya. Hmm. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya langsung saja singkat, ya Aku akan duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala pada sholat subuh sampai matahari terbit adalah lebih aku sukai daripada aku memerdekakan empat orang budak dari anak-anak Ismail dan aku akan duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah pada sholat asar sampai matahari terbenam adalah lebih aku sukai daripada aku memerdekakan empat orang budak jadi berpikir setelah sholat itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada memerdekakan budak. Padahal memerdekakan budak itu pahalanya besar dan mahal harganya. Itu masih lebih disukai oleh Rasulullah orang yang berpikir setelah sholat. Ya, makanya eman apabila eh, setelah sholat kita meninggalkan, ya, apalagi setelah zikir kita tutup dengan doa, ya Kasalane karimadune kok nyingkre ya. Hmm. Ya, karimadune kok nyingkre ya, mana-mana ya. Nah, maka diamlah sebentar. Maka tidak mal, malah di dalam akhlak itu, di dalam akhlak itu disebutkan tidak berdiri seorang makmum sebelum imamnya berdiri terlebih dahulu. Ini akhlak. Ya, ini adalah akhlak. Ya. satu Radio dakwah Mustafa Makanya kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah langsung harus melaksanakan apa-apa yang diperintahkan atau diisyaratkan oleh ulama-ulama kita yang ahlu sunnah wal jamaah. Sudahlah jangan kartu-kartu ya. Eh, jangan kartu-kartu. Kalau mau secara ilmiah ya monggo ya eh, supaya kita lebih mantap untuk menjalankan ahlu sunnah wal jamaah ini. Sekarang kita akan kemukakan beberapa manfaat kebaikan yang terkandung dalam pikir berjamaah. Kebaikannya apa saja? Yang pertama itu termasuk dalam ayat eh, surah Al-Maidah ayat 2 Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Kenapa orang yang berpikir dikeraskan ketika sholat itu dianggap menolong orang yang bertakwa karena tidak semua yang mengerti bahasa Arab. Ya, tidak semua kan mengerti bahasa Arab, maka ketika imam berzikir ini bisa mengikuti imam sehingga bisa ikut-ikutan berzikir. Ini dalam ayat uh, surah Al-Maidah ayat 2 termasuk tolong menolong. Ya, itu. Hmm. Kemudian berkumpul dalam rangka berzikir dan berdoa lebih dekat untuk dikabulkan. Bahkan dikatakan siapa yang berpikir atau berdoa 40 orang maka salah satunya adalah wali min auliaillah ya yang doanya akan cepat tiba diijab oleh Allah ya. kemudian bahwa zikir seperti ini sudah menjadi kebiasaan banyak orang dan seperti hadis yang saya sebutkan tadi bahwa itu sudah ada mulai zaman Rasulullah sendiri. Ya, zikir setelah sholat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sendiri. Ya. Hmm. Jadi keliru lek ngomong itu nggak ada zaman Rasulullah. itu tumpuan, ya, itu tumpuan banyak sekali. Nah, kemudian bahwa zikir seperti ini adalah merupakan salah, ben, salah satu bentuk perantara Tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Nah, kalau disebutkan seperti itu, Pak, bahwa zikir sepertinya adalah perantara yang tujuannya untuk mengingat Allah. Mengingat Allah itu hukumnya wajib. Maka berzikir perantaranya berhukum juga menjadi hukum wajib. Ya, karena mengingat Allah itu hukumnya wajib. Seperti itu. Ya. Sama dengan begini, apabila kita e, melakukan keharaman maka perantara ke keharaman itu hukumnya juga haram. Iya, contoh minuman keras itu kan haram hukumnya. Hmm. Perantaranya apa untuk mendapatkan itu kita? Yang jualan. Ya, bagaimana? Ya haram perantaranya walaupun tidak ikut minum. Iya. Hmm. Jadi perantara kebaikan menjadi kebaikan, perantara kejelekan juga terhitung kejelekan. Iya. Itu banyak sekali manfaat-manfaat di dalam berzikir ya apalagi zikir-zikir itu setelah sholat eh, di sebuah hadis Rasulullah juga men menyebutkan bahwa ketika ditanya wahai Rasul kapankah doa orang yang paling mustajab ya kemudian Rasulullah menjawab yaitu doa ketika sholat malam dan yang kedua doa setelah sholat itu adalah doa yang paling mustajab, ya, yang paling diterima cepat oleh Allah. Ya, makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah tampakkan kegiatan-kegiatan kita, misalkan ada maulid nabi, jangan sampai sepi. Ada kegiatan Isra Mi'raj, janganlah sampai sepi, ya. Kita tampakkan zikir bersama, kalau perlu oh, ada sholat malam apa namanya sholat pagi bersama itu itu penting sekali ya sebab itu semuanya adalah kelakuannya para ah, aslafun kholihun yang bersambung sanatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnahnya, sunnahnya bagi imam ketika zikir, ketika selesai sholat, bagi imam sunnahnya itu duduk tawaruk begini, duduk seperti duduk tahiyat akhir itu ya. Kemudian menghadap ke arah kanan. Nah, itu sunnahnya. Ya. Menghadap ke arah kanan kiblat. Adapun hadis yang menyatakan menghadap ke makmum memang ada, tapi itu untuk apabila makmumnya tidak e, semuanya itu makrom atau bukan orang yang haram untuk dilihat kalau ada orang yang haram untuk dilihat maka ya yang paling bagus ke arah kanan daripada kiblat ya dengan posisi duduk tawaruk atau duduk seperti orang tahiyat akhir itu kalau imam selesai sholat kemudian kecuali kecuali di masjid Madinah kalau di masjid Madinah maka eh, menghadap ke sebelah kiri kiblat balikannya. Kalau kita menghadap selatan biasanya menghadap utara terus menghadap selatan kalau di e, Masjid Madinah karena makam Rasulullah ada di sebelah kanan daripada kiblat ya maka kita tidak diperbolehkan untuk membelakangi makam Rasulullah ya ini adalah e, sunnah-sunnah yang asarnya banyak sekali dari para sahabat seperti itu ya nah, makanya tidak ada alasan sama sekali untuk melarang-larang orang untuk melakukan zikir. Lakukan banyak sekali. Ya, ikut toriko oh, eh, alawi, ikut toriko tijani, silakan. Tidak ada, tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Ya, justru orang-orang yang melarang itu yang salah. Ya, mereka mengatakan oh, setiap yang tidak dilakukan Rasulullah itu haram. Padahal nggak ada larangan sama sekali dari Rasulullah. Justru itulah yang haram, melarang-larang orang yang tidak ada larangan sama sekali. Ya, justru itulah yang haram. Oh itu bid'ah tidak pernah dilakukan Rasulullah. Loh yang mengatakan bid'ah itu ya bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melakukan larangan kok. Ya, bahkan hadisnya banyak sekali tentang berzikir dan keutamaannya. Ya, ini adalah sebagian dari fadilah keutamaan orang yang berzikir secara berjamaah. Ya. Ada hadis yang yang apa namanya? Yang bagus sekali ya. Ini hadis la taku musta'ata hatta la yabqa mayakulu Allahu Allah. Kiamat tidak akan datang hingga tidak ada orang yang menyebut Allah Allah lagi. Ya, Eh, jadi selama ada orang yang menyebut Allahu Allah, kiamat tidak akan datang. Ya. Tapi kalau sudah orang diem diman semuanya, ya, ya itu berarti mempercepat datangnya kiamat. Ya. Tuh. Hmm. Terus bagaimana eh, hukumnya berzikir dengan lisan? Disunahkan berzikir dengan lisan. Ya. Sebab apa? Nanti lisan ini akan menjadi saksi kita ya saya saksi kita di hadapan Allah bahwa saya untuk berzikir nanti orang berzikir dengan lisan diamuk sing nyanyi dan ya diamuk ya kan repot itu ya yang berzikir disalahkan hmm. ya nah, itu yang baca salawat disalahkan sing nyanyi campur sari neng ya nah itu padahal bagus mana ya tentu saja bagus membaca salawat ya hmm. Ini agama sendiri telah mencontohkan itu. Hmm. Di dalam Al-Quran aku mencontohkan Fa'lam annahu la ilaha illallah dan setiap selesai sholat kita lakukan ya itu di Al-Quran itu lah ya ada semuanya itu. Hmm. Jadi tidak ada keraguan lagi sudah gitu ya nah, supaya kiamat ini tidak oh, terkotok teko oh, ya begini sing kasarnya begitu ya. Nah, bagaimana kiamat 2012? Dikira sing akeh wis ya. Insya Allah akan diampuni oleh Allah dan insya Allah kita akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Ya Allah, jadikanlah kami generasi-generasi kami adalah orang-orang yang mengikuti manhaj Rasulullah, manhajnya orang-orang yang solih dan solihah, orang-orang yang bersambung sanatnya dengan Rasulullah, bersambung ilmu dan hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah tumbuhkanlah rasa cinta kami kepada para ulama, tumbuhkanlah rasa cinta kami kepada Jangan biarkan di hati kami benci kepada ulama karena kebutuhan-kebutuhan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selamat ya Allah. Allahumma hina fiman hadait, Allahumma hina fiman hadait, Allahumma hina fiman hadait. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami sebagaimana engkau telah beri petunjuk kepada orang-orang yang telah engkau kunjungi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh